Maka pada pertemuan yang ke-59 ini kita akan melanjutkan kembali apa yang tersisa dari penjelasan hadis tersebut. Setelah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cerita tentang tiga sahabat yang mereka datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka disampaikanlah kepada mereka namun seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadah Rasulullah. Tapi mereka memberi uzur bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan Rasulullah itu punya keistimewaan yang berbeda dengan mereka bahwa Rasulullah telah diampuni dosanya yang lalu bahkan yang akan datang. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan tatkala sampai cerita tersebut kepada Nabi di mana mereka kemudian berazam, berkomitmen Salah satu mengatakan, aku akan sholat malam terus menerus Yang lain mengatakan aku akan puasa terus di siang hari, tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan aku akan menjauh dari wanita, tidak akan pernah menikah. Tatkala hal tersebut cerita tentang mereka sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun marah. Rasulullah mengatakan, "Antumul ladzina qultum kada wa kada benarkah kalian yang mengucapkan ucapan demikian dan demikian? Mereka tentu menyatakan iya dan mengakuinya. Maka Rasulullah ya alaihi salatu wassalam mengatakan, Ama ana Au ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Adapun aku demi Allah Sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku berpuasa namun juga berbuka. Wa usalli wa arqudu. Aku salat namun juga tidur. Salat malam tapi juga tidur. Wa atazawwajun nisa dan aku menikahi para wanita Aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang enggan dari sunnahku bukan bagian dariku. Maka barang siapa yang condong kepada sikap ekstrim, kepada sikap berlebih-lebihan, di mana ia menghalangi dirinya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan dari kenyamanan menyalurkan syahwat nah berekreasi dia membebani dirinya jiwanya maka ini adalah sesuatu yang menyelisihi sunnah maka dalam ucapan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ini, faman raghiba an sunnati, falaysa minni orang yang enggan dari sunnahku maka bukan bagian dariku. Sebagai dalil tentang haramnya sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan dalam ibadah. Dan diharamkannya gulu dan sikap berlebih-lebihan. Sehingga Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sini terdapat bimbingan bahwa semestinya seseorang itu bersikap pertengahan. Hendaknya dia menjalankan agama sesuai dengan kadar kemampuannya karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyempurnakan seluruh agama ini. Tidak akan ada satu orang pun yang sanggup menyempurnakan agama seluruhnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lan yushaddadina ahadun illa ghalabah." Tidaklah seseorang berlebih-lebihan, bersikap ekstrim dalam menjalankan agama, kecuali dia akan kalah. Tidak ada orang yang sanggup untuk sampai kepada derajat kesempurnaan. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan إن المنبت لا سفرا قطع ولا ظهرا أبقى والمنبت كتى الشيخ الفوزان حفظه الله هو الذي قطع مركوبه من شدة السير أو قطع مركوبه من شدة السير yaitu orang yang terputus perjalanan tunggangannya karena beratnya perjalanan yang ia tempuh. Terputus perjalanannya, terhenti, tidak sampai kepada tujuannya, dia ke, bahkan kehilangan kendaraannya, kehilangan tunggangannya yang mestinya tunggangannya itu, kendaraannya itu menyampaikan dia kepada tujuannya, duhai ia mau berlemah lembut kepadanya. Maka barakallahu fikum demikianlah jiwa kita. Bila kita memperlakukan diri kita dengan ekstrim, berlebih-lebihan, melakukan sesuatu di luar batas kemampuan, maka dia akan terhenti, tidak akan bisa melanjutkan perjalanannya. Karena sikap pertengahan itulah cara yang paling tepat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ahabbul amal ilallahi adwamahu wa in qallah. Amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai adalah yang kontinu. Berkesinambungan, terus menerus, rutin, walaupun sedikit. Maka fafil amalil qalil ma'al mudawamati alaihi khairun kathirun pada amal yang sedikit tapi berkelanjutan, berkesinambungan, ia mendapatkan kebaikan yang banyak. khilafil amalil kathir al-munqati. Beda. Amalannya banyak tapi langsung berhenti, putus. wasatu wal huwa al khair. huwa admanu lil istimrar. Maka bersikap pertengahan itu, itulah yang baik dan lebih menjamin untuk terus berlanjut, berkesinambungan. Adapun al-faraid ibadah-ibadah amalan-amalan yang sifatnya wajib yang demikian harus terus tidak boleh berhenti. Artinya yang disebutkan tadi terkait dengan amalan-amalan sunnah. Kalau yang sifatnya wajib itu tidak ada istilah tasyadud, tidak ada istilah berlebih-lebihan. Walillahilham. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-92. Topik hadis yang ke-92 ini adalah Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Kata penulis rahimahullahu taala Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء رواه مسلم Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali pada keterasingan sebagaimana permulaannya akan kembali asing sebagaimana permulaannya maka tuba kebahagiaanlah bagi al-ghuraba orang-orang yang mereka asing dan terasing diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ucapan Rasulullah bada al-Islam Islam dimulai dalam keadaan asing. Badal Islamu ghariban. Yakni di awal-awal diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajak manusia, mendakwahi manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di mana beliau bangkit Mendakwahi manusia dalam upaya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wahai orang yang berselimut bangunlah berikanlah peringatan Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah beberapa orang menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun dalam kondisi ketakutan terhadap orang-orang kafir, terhadap gangguan mereka yang memang di satu sisi Rasa takut ini sebagaimana disebutkan para ulama termasuk salah satu dari penghalang seseorang menerima kebenaran. Maka lihatlah sebagai permisalan dan contoh yang lain yang menunjukkan bahwasanya rasa takut itu bisa menjadi penghalang dari kebenaran Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Allah katakan, Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim wa malaihim yaftinahum. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali keturunannya dari kaumnya itu pun dalam kondisi ketakutan terhadap Firaun dan pemuka-pemuka mereka takut mereka akan disiksa Fa barakallahu fikum di awal-awal ketika Rasulullah mendawakan Islam hanya beberapa gelintir orang. Makanya beliau mengatakan, Bada al-Islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Yang namanya al-gharib adalah al-insanul ladhi faraqa watanahu wa ahlahu. Seseorang yang berpisah dengan negerinya dan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, berpisah dengan keluarganya. Ia berada di negeri yang bukan negerinya. Ia berada di tengah orang-orang yang bukan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Dia menjadi orang asing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau orang asing atau orang yang sedang menempuh sebuah perjalanan." Maka Islam awal mula datangnya pengikutnya sangat sedikit. Mereka adalah ghuraba, orang-orang asing di tengah masyarakat kafir di kota Makkah. Makanya ketika Amr bin Abbasah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ma'aka ala hadzal amri? Siapa yang bersamamu di atas agama ini? Siapa pengikutmu? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Amr bin Abbasah radhiyallahu taalaan beliau mengatakan hurrun wa abdun orang merdeka dan seorang budak yaitu Abu Bakar dan Bilal. Lalu kemudian bertambahlah jumlah kaum muslimin yang mereka masuk Islam di kota Makkah dan dari sekian kabilah-kabilah Kemudian pula setelah hijrah Kemudian setelah hijrah dan pensyariatan al-jihad fi sabilillah jumlah kaum muslimin semakin bertambah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah dan manusia pun masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Lantas kemudian pula setelah wafatnya Rasulullah setelah berjalan waktu Rasulullah wafat dan terjadilah apa yang terjadi dari berbagai macam fitnah yang muncul di antaranya adalah banyaknya kabilah Arabiyah yang murtad dan bangkit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan pendirian yang kokoh beliau berjihad melawan orang-orang yang murtad sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tunduk kepada hukum hukum Islam. Dan di masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tersebar penaklukan-penaklukan perluasan-perluasan wilayah kaum muslimin di timur, di barat di mana Islam sampai ke penjuru bumi tersebar dengan penyebaran yang luar biasa. Islam sampai ke tempat yang sampainya malam dan siang, maksudnya ke timur dan barat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala menangkan atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik benci maka Islam jaya di atas seluruh agama dan pengikutnya banyak Lalu setelah itu datanglah khilafah kepemimpinan Bani Umayyah. Islam tersebar, terjadi terus perluasan wilayah Islam. Dan terus hingga khilafah Bani Abbas. Dan terjadi pada waktu itu fitnah At-Tatar, yakni fitnah Tartar, dan terjadi menimpa kaum muslimin apa yang sudah terjadi maka Islam pun kemudian melemah semakin melemah pemeluknya semakin sedikit sampai nanti di akhir zaman akan menjadi asing sebagaimana permulaannya Mereka menjadi orang-orang yang sedikit. Pemeluk Islam menjadi orang-orang yang sedikit, yang asing dan terasing. Tapi yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam hakiki. Bukan sekedar Islam sebatas pengakuan, yang banyak pada manusia ini. Kalau bahasa kita mungkin bukan Islam sekedar Islam KTP, kalau itu mungkin banyak Islam KTP. Tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah Islam yang hakiki. Orang-orang yang berada di atas keislaman yang hakiki, yang benar-benar komitmen dengan sunnah. Inilah orang-orang yang sedikit di tengah-tengah manusia. Dan merekalah orang-orang yang asing, dianggap asing dan terasing. Merekalah al-ghuraba. Maka atas dasar itu datang keterangan bahwasanya kaum muslimin dibandingkan umat-umat yang lain, maka mereka adalah huraba orang-orang asing. Sementara ahlus sunnah wal jamaah dibandingkan kelompok-kelompok menyimpang yang mereka walaupun mengaku di atas Islam, maka ahlus sunnah adalah huraba di tengah-tengah mereka. yang nanti perkaranya akan sampai seperti yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah ghuraba. Sangat sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang sahih. Memang di sana ada orang-orang yang mengaku dan mengklaim Islam, tapi tidak di atas keislaman yang hakiki dari apa yang ia serukan yang ia dakwakan hanya sekedar pengakuan semata yang tidak ada nilai timbangannya ya sebagaimana yang dikatakan seorang penyair kullun yadda'i waslan bilaila walakin la tuqiru lahum setiap orang mengaku memiliki hubungan mesra dengan Laila, tetapi Laila tidak mengakui hubungan itu. Maka juga sama demikian. Banyak orang-orang yang mereka mengaku Islam, atau bahkan mungkin banyak orang-orang yang mereka mengaku ahlus sunnati wal jamaah. Tapi mereka dalam sikap-sikapnya tidak menggambarkan nilai-nilai Islam. Apalagi nilai-nilai sunnah mengaku muslim, mengaku Islam, tapi perilakunya tidak menggambarkan nilai-nilai Islam seperti khawarij yang ekstrim. Islam yang hakiki tidak ada padanya sikap hulu, tidak ada padanya sikap, sikap ekstrim. Maka kaum khawarij adalah orang-orang yang hulu dalam beragama, sikapnya ekstrim mengkafir-kafirkan muslimin disebabkan ia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Dihalalkan darahnya, makanya tidak heran kalau mereka kemudian melakukan pemberontakan, pembunuhan, penembakan, penggulingan, dan seterusnya. Ini adalah sikap ekstrim dalam agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang hakiki. Maka Islam yang benar, Islam yang sahih, Islam yang hakiki, ini di akhir zaman kondisi mereka sedikit dan mereka adalah ghuraba. Orang-orang asing. Apa yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pasti akan terjadi. Karena beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Kecuali wahyu yang datang dari Allah Namun satu hal yang perlu kita fahami dan ketahui bersama. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan berita ini, bahwa Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali kepada keterasingan sebagaimana permulaannya. Di sini mengandung bentuk dorongan, motivasi, hasungan agar kita berpegang teguh dengan Islam ketika terjadinya al-ghurbah, keterasingan. Agar seseorang tidak menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya, ikut arus bersama kelompok-kelompok menyimpang yang menyimpang dari Islam. Bahkan mestinya ia tetap kokoh di atas Islam. Apapun yang menimpa dia dari berbagai macam gangguan, halangan, rintangan, bahkan gangguan, halangan dan rintangan itu datang dari orang-orang yang justru menisbatkan dirinya kepada Islam sesama muslim. Demikian pula yang lainnya dari kalangan orang-orang kafir. Sehingga dengan berbagai macam penentangan-penentangan itu jadilah mereka sebagai orang yang asing di tengah-tengah manusia. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu المتمسك بدينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوكة Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Atau orang yang berada di atas pijakan yang berduri, berjalan di atas duri-duri yang tajam. Coba kita bayangkan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan permisalan tentang orang yang ingin berpegang teguh dengan sunnah dengan ajaran Nabi yang benar, ajaran Nabi yang sesungguhnya, itu seperti orang yang menggenggam bara api, memang panas memang. Banyak ujiannya, banyak halangannya, banyak rintangannya. Cemoohan, dikucilkan, dimusuhi, difitnah. Diintimidasi, diancam, bahkan ancaman-ancaman pembunuhan dan seperti gambaran orang yang berada di atas duri yang tajam. Maka kata Syekh, "Fama ahwajal muslimu fi dzalikal waqti ila sabr." Betapa butuhnya seorang muslim pada masa seperti ini untuk bersabar. Kalau tidak sabar dia akan menyimpang. Tidak sabar dia akan terseret Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang al-ghuraba, maka beliau mengatakan alladzina yaslihuna idza fasadan nas. Di dalam hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdurrahman bin Sanah radhiyallahu taalaan. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang riwayat yang tadi alladzina yuslihuna idza fasada nas orang-orang yang tetap dalam keadaan baik berbuat kebaikan di saat manusia dalam keadaan rusak dalam lafaz yang lain disebutkan yuslihuna ma an nas orang-orang yang mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia Inilah gambaran dan ciri-ciri al-ghuraba. Jadi masalahnya bukan semata-mata pada kondisi oh orang ini asing, orang ini terasing, orang ini terkucilkan, orang ini sendirian lah. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah seseorang yang dia tetap dalam kondisi baik, beramal saleh, istiqamah di atas ajaran Nabi, di atas sunnah di saat manusia mayoritasnya dalam keadaan rusak akhlak mereka, ibadah mereka, akidah mereka, muamalah mereka, dia tetap dalam koridor baik. Demikian pula yuslihu nama dan nas, dia memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Fa Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah ciri-ciri al-ghuraba. Orang-orang yang tetap baik serta memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Maka sebagaimana Islam berada dalam keterasingan pada awal mulanya dan pemeluk Islam mendapatkan berbagai macam gangguan-gangguan rintangan-rintangan maka juga akan menimpa muslimin di akhir zaman orang-orang yang mereka bertamasuk berpegang teguh dengan Islam boleh jadi akan menimpa mereka yang lebih besar dibandingkan yang menimpa generasi awal dahulu. Kalau generasi awal dahulu di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul problem, muncul persoalan. Mereka datang mengadu kepada Nabi. Ada Rasulullah yang menghibur, menenangkan mereka. Wahyu masih turun kepada Rasulullah. Tapi di akhir zaman kita akan mendapati orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, tidak ada penolongnya, tidak ada yang mau membantu. Bahkan dia berada di tengah-tengah musuh yang begitu banyak, bahkan terkadang justru musuhnya itu dari keluarganya sendiri, dari anaknya, saudaranya, tetangganya. Maka benar-benar barakallahu fikum. seorang muslim yang berpegang teguh dengan agamanya butuh untuk sabar. Makanya disebutkan dalam hadis Tuba lil ghuraba berbahagialah orang-orang yang terasing. Dan makna dari Tuba Barakallahu fikum dikatakan bahwa maknanya adalah syajaratun fil jannah sebuah pohon di surga. Di mana orang berkendara pada naungan pohon itu perjalanannya ditempuh dalam seratus tahun. Yang keluar dari pepohonan itu, naam, dari dedaunannya pakaian bagi ahlul jannah. Dan dikatakan pula bahwasanya surga itu dinamakan tuba. Bahwasanya surga itu dinamakan tuba. Maka intinya barakallahu fikum bahwa hadis ini menunjukkan kepada sebuah perkara besar dan terdapat di dalamnya anjuran dan motivasi agar kita benar-benar berpegang teguh dengan Islam apapun yang menimpa kita dari berbagai macam gangguan, halangan, rintangan. Maka orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan pahala besar dan termasuk dari ahlu tuba hendaknya dia bersabar atas apa yang menimpa dia di atas agama yang benar ini, di atas kebenaran, di atas Islam. Bersabar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran seluruhnya di dalam berpegang teguh dengan agama Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.